kepada peserta kajian Karumah diharapkan untuk mempersiapkan diri karena insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kajian Karumah pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kami ingatkan kembali bagi yang merasa motornya belum dirapihkan dalam parkir, diharapkan untuk merapihkannya. Karena khawatir menghalangi jalan untuk berlalu lintas kendaraan bermotor sehingga nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yukhibbu rabbuna wa yardoh أشهد أن لا إله la الله وحده لا شريك له وأشهد abduhu wa rasuluhu la nabiya نبي amma ba'd Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita panjatkan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita hidayah serta taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di saat yang mulia ini yakni pada saat kajian karumah dan di tempat yang mulia ini yakni Masjid Pogung Raya. Dan tak lupa salawat serta salam hendaknya kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau, berkat risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian ke rumah seperti biasanya pada ahad sore yang seharusnya pada hari ini akan diisi oleh beliau Al Ustadz Ahmad MZ Hafizullah Ta'ala namun dikarenakan satu dan lain hal beliau berhalangan hadir. Kemudian yang akan kembali mengisi pada kajian ke rumah kesempatan kali ini adalah beliau yang kami muliakan al Abu Salman Hafizahullah Ta'ala masih membahas tentang kajian tafsir Juz Amma melanjutkan pertemuan-pertemuan yang kemarin. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena waktu telah masuk, langsung saja kepada Al Ustaz Abu Salman.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 Kenapa di dalam ataupun kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan maliki yaumid dunia misalnya sementara kita sekarang hidup di dunia namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih ayatnya dengan maliki yaumiddin di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa hari kiamat adalah satu hari yang pada hari itu raja dan yang memiliki kekuasaan penuh yang tidak ada penguasa selain Allah eh, yang tidak ada penguasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka dalam ayat ini menampakkan kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumid dunya semisal maka boleh jadi kita akan mengatakan uh raja saya bukan Allah di mana raja-raja di dunia sangat banyak dan tentunya seseorang akan lebih mengakui dan lebih merasa dekat dengan seseorang yang senantiasa hidup bersama dirinya. Sehingga boleh jadi yang akan senantiasa disebut-sebutnya bukan Allah, namun yang disebut-sebutnya adalah raja yang ada di dekat dengan dirinya, yang memimpin dirinya. Dan ad-din sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Fadilatus Syekh Muhammad Ibn Salah Lusaymin itu memiliki dua makna ya memiliki dua makna terkadang ad-din maknanya adalah al-amal ya, terkadang din maknanya adalah al-amal Seperti ketika firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Dan tiadalah mereka itu diperintah kecuali agar semata-mata mengikhlaskan ya mengikhlaskan ad-din apa adin di sini? Adin di sini maknanya adalah al-amal. Ya, dia adalah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan amal-amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga seperti lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin untuk kalian amal-amal kalian dan untuk saya amal saya maka ad-din bermakna al-amal namun terkadang ad-din maknanya adalah al-jaza ya, maknanya adalah al-jaza maka malik yaumiddin maknanya adalah maliknya rajanya ya raja penguasa di hari pembalasan Di antara faedah yang lain yang ada di dalam ayat ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah Malik ya, Malik kalau dengan kata-kata Malik berarti maknanya adalah pemilik. Adapun Malik adanya maknanya adalah raja. Nah ini mengumpulkan dua bacaan yaitu Maliki yang memiliki makna Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan sekaligus penguasa mutlak di hari kiamat. Adapun manusia terkadang dirinya menjadi malik, ya, menjadi raja, namun belum tentu memiliki, belum tentu memiliki. Dan terkadang seorang dia memiliki, akan tapi dia bukanlah raja. Dan yang memiliki sifat keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih nanti di yaumil jaza yaitu hari kiamat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir, limanil mulkul yauma. Milik siapakah kerajaan ketika itu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawabnya lillahil wahidil qahhar yaitu milik Allah Subhanahu wa taala zat yang esa yang maha kuasa bisa memaksakan kekuasaannya kepada siapapun sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan juga di antara faedah dari ayat ini yaitu isbatul ba'si menetapkan adanya hari pembalasan dan sekaligus isbatu yaumil jazai menegaskan akan adanya hari pembalasan dan di antara faedah yang lain ayat ini memberikan motivasi yang kuat kepada kita semuanya agar di dalam amal-amal yang kita lakukan aktivitas-aktivitas kita di dunia jangan sampai tidak kita kaitkan dengan akan adanya hari pembalasan. Kita harus senantiasa sadar bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan nanti akan mendapatkan jaza, mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal meskipun sebiji sawi ataupun semolekul yang terkecil berupa kebaikan maka yarohu dia pasti akan melihat hasil atau balasannya demikian juga sebaliknya siapapun yang mengamalkan satu amal sekecil apapun berupa keburukan maka dia pun pasti akan melihat pula balasannya. Maka jelas sekali bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya agar di dalam setiap amalan-amalan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan senantiasa kita kaitkan dengan yaumul jazak dengan hari akhir yang nanti akan ada hisab dan kemudian akan ada balasan kepada kita semuanya dengan seadil-adilnya. Dan kemudian kita masuk pada ayat berikutnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya lah Ya Allah kami beribadah Dan hanya lah Ya Allah kami memohon pertolongan Akhwatil iman Wa akhwati rahimakumullah Berapa banyak di dalam setiap harinya kita membaca doa yang sangat mulia ini doa yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kalau kita melihat struktur susunan kata yang ada di dalam ayat ini terutama bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang pernah belajar bahasa Arab maka akan mengetahui bahwa di sana ada objek penderita ada maf'ulun bih yaitu iyyaka Nah biasanya maf'ulun bih ataupun objek penderita itu diletakkan ya setelah fiilnya setelah kata kerjanya yaitu kata kerja mutaadi atau yang membutuhkan objek penderita. Namun kenyataan di dalam ayat ini iyakah di dalam dua tempatnya diletakkan sebelum kata kerjanya. Yang kata kerjanya adalah na'budu dan nasta'inu. Nah, kata ulama lughah ataupun ulama unnahwi kalau ada struktur susunan kata yang semacam ini maka memiliki faedah apa faedahnya faedahnya adalah dalam rangka liifadatil hasr liifadatil hasr yaitu memberikan faedah pembatasan. Artinya bahwa yang kita sembah dan yang kita mintai pertolongan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya, maka ini berarti mengajarkan kepada kita semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara kita akan mengatakan lu dikatakan bahwa kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain ya suratul Maidah ayat yang kedua berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling tolong menolonglah saling bantu membantulah antara kalian dalam perbuatan kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Albir dan takwa ini pun ketika dicantumkan di dalam satu statement maka memiliki makna yang berbeda. Albir berarti maknanya adalah al-hasanah yaitu kebaikan, kebaikan dan bahkan mencapai puncak kebaikan. Adapun at-taqwa adalah tarkul ma'asi ya tarkul ma'asi meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan namun manakala kata-kata ini berdiri sendiri dalam satu statement maka mengandung ataupun mencakup kedua makna Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu'ainur rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Ya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang membantu orang lain terkait dengan kendaraannya dia memboncengkan orang lain. Ya, dia memboncengkan orang lain. Ataupun seorang membantu orang lain mengangkat ataupun menaikkan muatannya. Nah, ini pun disebut oleh Rasulullah sebagai tu'inu yaitu hendaknya salah seorang itu menolong saudaranya yang lain. Nah, apakah kalau demikian berarti ada kontradiksi antara iya karena ubudu dan e, iya karena stain dan wata'awanu alal birri wat taqwa. Ya. Adakah kontradiksi antara keduanya tersebut? Maka jawabnya tidak ada kontradiksi. maka ta'awun yang ada antara seseorang dengan orang lainnya maknanya adalah istidrok afan ah, mas, maknanya adalah ishtarok ya bukan istidrok ishtarok yaitu maknanya adalah Eh, berkumpul bersekutu. Ya, seseorang menjadikan orang lain bersama ataupun bersekutu di dalam satu perbuatan. Dan ini pun memiliki persyaratan. Ya seseorang ketika hendak meminta pertolongan kepada sesama, ini ada persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama bahwa apa yang hendak kita minta dari saudara kita berupa bantuan itu harus bantuan yang memang mampu untuk dilakukan oleh mereka. Dan yang kedua syaratnya bahwa orang yang kita mintai pertolongan itu harus mengetahui kalau e, para ulama terdahulu mengatakannya hadir, ya. ada di dekatnya, sehingga bisa tahu, bisa mendengar permintaan pertolongan kita. E, maaf mas-mas di atas ada ibu-ibu kalau salah di bawah aja. Jadi ketika kita memohon, meminta pertolongan kepada manusia itu dirinya harus tahu kalau kita meminta pertolongan. Nah, kenapa kita katakan tahu dan kita tidak menggunakan istilah hadir? Karena zaman para ulama menulis e, buku dan sekarang berbeda. Kenapa kita katakan berbeda pada zaman itu bahkan yang namanya mukabiratus saud Eh, pengeras suara itu tidak ada. Ya, kalau sekarang misalnya saya ada di Pogung Rejo bisa meminta bantuan kepada Mas Siswanto yang ada di Pogung Kidul misalnya dengan perantaraan e, mukabiratus saud dengan perantaraan e, pengeras suara. Bahkan untuk zaman sekarang ini bisa lebih hebat daripada itu. Ya saya sekarang ini bisa meminta pertolongan kepada saudara saya yang sedang ada di Madinah misalnya. Ya, siapapun mereka, manakala saya dan dirinya menggunakan fasilitator untuk tersambungnya suara dan bahkan eh, visual berupa gambar. Itu dengan menggunakan alat telekomunikasi. Maka kalau kemudian permintaan pertolongan kita kepada orang lain itu memenuhi dua persyaratan ini, maka ya juz, boleh. Yaitu dalam perkara yang memang menjadi kemampuan manusia dan yang kedua adalah manakala orang yang diminta pertolongan itu adalah mengetahui ataupun mendengar seruan kita. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini maka tidak boleh. Satu contoh kita minta pertolongan kepada orang yang dekat hadir dengan kita tetapi semisal dia sudah mati ya di kuburan ya, ya Mbah Kiai Fulan ya Wali Fulan bantulah diriku nah, maka tidak boleh kenapa karena dirinya sudah tidak lagi mendengar dan bahkan tidak lagi mampu untuk menolong kita meskipun kita hanya minta tolong tolong ambilkan pensil yang ada di dekatmu ya, misalnya ketika menguburkan simbah Fulan tadi pensilnya katut terkubur. Kita kemudian meminta untuk diambilkan, ya tidak bisa. Maka kalau seperti itu tidak boleh. Dan orang yang minta pertolongan semacam itu bahkan bisa terjerumus ke dalam syirkul akbar wal ayadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sebagian saudara kita kaum muslimin yang masih ada saja yang meminta-minta kepada orang yang telah meninggal yang dianggap mereka adalah wali-wali Allah. Sehingga kita melihat ya orang itu terkadang rela ber e, mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan tenaga yang besar dalam rangka untuk mengunjungi kuburan-kuburan wali-wali tertentu. Tentunya ini memiliki niat. Ya. Seandainya mereka tidak memiliki niat-niat tertentu, tentunya tidak akan mau kemudian harus mengeluarkan biaya yang besar dan bahkan harus membuang tenaganya yang banyak untuk melakukan hal tersebut. Nah, adapun bentuk pertolongan, permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah at-tafwid, ya, at-tafwid. Ya, kalau tadi dengan sama manusia itu ishtirak, ya kita saling bekerja sama bersama-sama untuk melakukan satu perbuatan, Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala maka at-tafwid yaitu kita pasrah seluruhnya. Pasrah sepenuhnya apa yang kita minta itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka at-tafwid ini tidak boleh kemudian kita berikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam masalah permintaan pertolongan yang diperbolehkan kepada sesama manusia, apakah kita mesti minta pertolongan ataukah tidak? Maka dalam hal ini terbagi menjadi dua pula. Kita diajari oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan segala sesuatu yang memang ya yang memang mampu untuk kita lakukan sendiri. Mohon maaf jangan mentang-mentang menjadi orang tua. Kemudian apa-apa ambilkan nak, ambilkan ini, ambilkan itu jangan. Kalau sekiranya sesuatu itu mudah untuk kita lakukan dan memang bukan da sedang dalam rangka untuk mengajari, maka ahsan kita lakukan. Lebih baik kita lakukan sendiri. Nah, kecuali dalam perkara-perkara yang kita memang sulit untuk melakukannya sendiri, maka tidak mengapa kemudian kita meminta pertolongan kepada orang lain. Dan bahkan dalam perkara-perkara yang kita boleh meminta pertolongan kepada manusia ini pun ahsan untuk e, masalah tafwid bentuk permintaan pertolongan secara mutlak itu tetap kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baru kemudian kita mencari pertolongan dari sesama makhluk. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW mengajarkan kepada uh, sahabatnya yang masih kecil ketika itu. Kalau tidak kepada Ibnu Umar, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah mengatakan ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu hendak meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan kalau kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan andekan sandalmu, tali sandalmu itu putus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada di kitab Riyadus solehin bisa kita simak di sana. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara yang kita diperbolehkan meminta pertolongan kepada manusia pun hendaknya rasa tawakal kita, rasa pasrah kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan baru kemudian kita mencari uh, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita. Dan kita masuk pada ayat yang berikutnya itu ih ihdinas siratal mustaqim ya ihdinas siratal mustaqim ya Allah berikanlah hidayah kepada kami as-sirat al-mustaqim jalan yang lurus ya, jalan yang lurus maka hidayah ya, di sini kan ihdina berikanlah hidayah Hidayah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul irsyad awil ilmi yaitu hidayah yang berupa bimbingan ataupun ilmu dan yang kedua yang disebut dengan hidayatul taufik wal amal. Hidayah yang berupa taufik dan amal. Nah, untuk kedua-dua hidayah ini maka semuanya kita butuhkan. Ya, semuanya kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan hidayatul irsyad wal bayan au al ilmu dan kita juga sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatul taufik wal amal. Oleh karenanya Seandainya ada seseorang mungkin ingin memberikan tashkik, memberikan keraguan-raguan pada diri kita dengan melemparkan pertanyaan semisal, loh katanya agamamu agama Islam itu agama yang paling benar. Ya. Tapi kenapa pula? Ya kenapa pula kamu masih minta petunjuk? Oh berarti ini agamamu belum agama yang benar. Maka kita jawab, agama saya, agama Islam adalah agama yang benar dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya ilmu yang ada di dalam agama Islam itu sangat-sangat luas. Dan tidak semua ilmu ataupun belum semua ilmu itu saya ketahui. Bahkan mungkin yang saya ketahui baru seperseribunya atau bahkan bersepersejutanya maka layak seminta hidayah yang berupa ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kemudian kita ragu kalaulah ada orang yang ingin melemparkan keraguan-raguan kepada kita dengan semisal pertanyaan sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi. Dan yang kedua, lebih-lebih lagi yang namanya hidayatut taufik wal amal. Yang namanya hidayah taufik dan amal ini merupakan hidayah yang sangat-sangat berharga bagi kita semuanya. Seseorang boleh jadi telah mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan atau hidayatul ilmi namun kalau tidak mendapatkan hidayah itu taufik tidak akan berguna. Kita lihat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu dakwah Rasulullah bukan hanya dengan harta benda bahkan menggunakan kehormatan dirinya menggunakan jiwanya untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu Dan dia pun mengatakan bahasanya saya tahu agama yang paling benar adalah agama yang engkau bawa yaitu yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pengetahuan beliau karena tidak diiringi oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka hidayatul ilmi tersebut tidak berfaedah bagi pamannya dan dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Cuman karena doa Rasulullah yang Allah kabulkan sehingga dirinya mendapatkan siksa yang teringan dari kalangan orang-orang kafir di neraka kelak dan dirinya akan disiksa di neraka dalam keadaan abadi selama-lamanya. Dan seringan-ringan adab kata Rasulullah yang diberikan kepada orang kafir semacam itu yaitu yang diberikan kepada pamannya kalaulah ditaruh bara api di telapak kakinya maka otaknya akan mendidih ya, otaknya akan mendidih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari dahsyatnya api neraka Nah, untuk hidayatul irsyad wal bayan wal ilmi maka hidayah ini mampu untuk diberikan oleh seseorang yang memang memiliki ilmu. Semakin seseorang itu ilmunya banyak, ya, ilmu agamanya banyak, maka semakin memungkinkan dirinya akan bisa memberikan hidayah ini, akan memberikan ilmu kepada orang lain. Sehingga contohnya orang yang paling sempurna ilmunya yaitu Rasulullah Allah katakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim wahai Muhammad sungguh engkau telah memberikan hidayah memberikan ilmu kepada manusia ke jalan yang lurus ya ke jalan yang lurus ini hidayatul ilmi mampu diberikan oleh siapapun yang memang memiliki ilmu. Adapun hidayatul taufik wal amal ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluknya yang paling mulia sekalipun yaitu Rasulullah tidak memiliki hidayatul taufik. Sehingga ketika pamannya meninggal Dirinya pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan pamannya agar ya ammi kulla ilaha illallah wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan ahujju biha laka indallah satu kalimat yang aku akan bisa menjadikannya sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Namun karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan taufiknya, maka dirinya pun mati dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadah dan dia tetap berkomitmen kepada agama nenek moyangnya. Nah, ketika melihat Rasulullah sangat sedih pamannya meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah dan hidayah di sini maknanya adalah at-taufik. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah at-taufik wal amal kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Tidak bisa. Nah, oleh karenanya dengan penjelasan tadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memohon hidayah kepada Allah yang itu memang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita minimal di dalam salat-salat yang kita lakukan. Maka faedah dari ayat ini sungguh mengajarkan kepada kita Ya, ini mengingatkan kembali kepada kita agar kita senantiasa berusaha untuk lucu yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kita. Ya, setelah Allah mengingatkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, kita diingatkan kembali agar jangan lupa kita untuk senantiasa mengembalikan berbagai macam perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman wa akhwati rahimakumullah Sungguh Al-Qur'an itu adalah hidayah. Dan hidayah untuk manusia ya untuk seluruh manusia dan hidayah secara khusus bagi kita kaum muslimin. Bukti kalau Al-Quran itu adalah hidayah untuk seluruh manusia Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan linnas Bulan Ramadhan adalah bulan yang padanya Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah bagi manusia Namun ternyata bahwa hidayah ini ada yang kemudian menyambutnya, menerimanya dan ada yang tidak mau menyambut dan menerimanya. Yang kemudian mau menerima hidayah berarti dia menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah orang-orang yang bertakwa dan ketakwaannya tentunya sebanding dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih lagi bagi orang yang bertakwa, maka hendaknya dia senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai sumber utama dan pertama untuk kehidupan kita. Tidak sebagaimana orang-orang sekuler Ya kalau Anda sedang di masjid maka Al-Qur'an kau pakai. Tapi kalau Anda sedang berada di kerjaan Al-Qur'an tidak usah disinggung-singgung, maka tidak demikian. Bagi kita orang-orang yang bertakwa, Al-Qur'an adalah sumber yang utama dan pertama. Sehingga Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan padanya dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Namun di antara manusia ketika mendengar mengetahui akan adanya Al-Qur'an apalagi seperti zaman sekarang ini yang namanya informasi itu bisa didapatkan di mana saja. Baik lewat dunia nyata ataupun lewat dunia maya. Maka informasi begitu mudah untuk didapatkan. Namun demikian ada orang-orang yang mereka mengetahui Islam, mengetahui Al-Quran, mengetahui Sunnah, namun juga tidak mau menerimanya. Dan orang-orang yang semacam ini sama dengan kaum Samud ketika didakwai oleh nabinya sehingga Allah mengatakan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda dan adapun kaum Samud maka aku berikan hidayah kepada mereka. Namun sayang mereka lebih memilih untuk tetap berada pada agamanya, tidak mau tahu ya, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ya, mereka lebih memilih agama nenek moyangnya ketimbang petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara faedah yang lain jelas sekali bahwasanya di dalam ayat ini Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Berarti di sana ada jalan yang tidak lurus. Ya. Di sana ada jalan yang tidak lurus. Orang yang meniti jalan yang lurus, merekalah amal yang akan diterima dan orang yang meniti jalan yang tidak lurus, maka amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah semisal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rotun Barang siapa yang mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semisal sabda Rasulullah, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyibah." Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Maka ini membuktikan salahnya orang yang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar. Seluruh agama itu baik sementara Allah telah berfirman innad dina indallahi al-Islam. Semua agama yang dianggap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka orang yang tega mengatakan semacam itu meskipun mereka adalah orang yang diulamakan seperti di Indonesia ada bahkan karena pernyataannya semacam ini mendapatkan gelar Bapak pluralis. Kenapa? Karena mengatakan semua semua agama benar. Berarti orang tadi telah tega mendustakan firman Allah yang menyatakan agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ya. Maka siapa yang berjalan di atas agama Islam Ya zahirnya, ya batinnya Dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, dalam masalah muamalah Maka amal mereka yang akan diterima oleh Allah Dan orang yang tidak mengamalkan Islam sebagus apapun Perbuatan mereka dalam pandangan manusia Maka tidak akan pernah di diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang dua ayat yang terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti apakah jalan yang lurus? Nah, seperti apakah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Dan siapakah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Bahwa orang-orang yang telah mendapatkan nikmat adalah wa may yuti'illah war rasula ulaika ma'al ladzina Afan Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah sebagaimana firman Allah dan siapapun mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya maka mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh ya, mereka itulah hakikat orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah yang sebenarnya nikmat dunia dan akhirat. Dan ini membuktikan bahwa yang namanya nikmat itu tidaklah bisa kita identikan dengan hanya berupa harta benda ataupun kemewahan dunia. Sama sekali tidak. Yang kita tahu bahwasanya terkadang Nabi itu lapar, bahkan beberapa hari sempat lapar. Sehingga pernah di siang hari bolong beliau keluar dari rumahnya dan ketemu sama sahabatnya yang paling mulia yaitu Abu Bakar dan bertanya wahai Abu Bakar apa yang menjadikan sebab engkau keluar di siang hari bolong semacam ini wahai Rasulullah perut saya lapar beberapa hari tidak makan kemudian beliau pun mengajak Abu Bakar untuk e, berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya yang ataupun sahabatnya yang memiliki kambing dan kurma. Eh tidak tahunya selang beberapa saat melanjutkan perjalanannya perjalanannya ketemu lagi dengan Umar. Wahai Umar, apa yang menjadikan sebab engkau keluar di tengah hari bolong semacam ini? Wahai Rasulullah, perut saya kosong lapar beberapa hari tidak makan. Seorang nabi yang paling mulia di dunia dan di akhirat ketimbang para nabi yang lain. Dan dua orang sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat para nabi yang lain. Mereka bertiga keluar dalam saat yang sama, dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan sama-sama lapar. Andaikan nikmat itu hanya diidentikan dengan harta benda, tentunya kita akan mengatakan berarti Nabi Abu Bakar dan Umar tidaklah orang yang mendapatkan nikmat. Akan tapi nikmat yang sungguhnya adalah nikmat berupa kemampuan dan kesempatan seseorang untuk bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat akan mendapatkan balasan berupa nikmat Allah berupa surganya. Nah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di surga dengan nikmat semacam itu. Dan siapakah mereka yang di dunia dikatakan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yaitu para rasul kemudian para nabi eh, para rasul ataupun juga para nabi dan orang-orang yang siddiq itu orang-orang yang sangat jujur antara perbuatan dan perilakunya dan orang-orang yang mati syahid dan orang yang mati syahid perinciannya bukan hanya satu golongan uh, eh, al imamun uh, eh, al imam al albani di dalam kitab beliau yang judulnya adalah al janazatu bainal uh, bainas sunnah wal bid'ah beliau mencantumkan satu hadis ya, mencantumkan satu hadis yang menyebutkan bahwa atau bahkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa yang namanya orang yang mati syahid itu jumlahnya banyak kurang lebih ada 19 ya kurang lebih ada ya 19 ya, di seperti yang memang yang pertama dan paling utama adalah orang yang mati syahid di medan perang yang orang mati syahid di medan perang maka dia dilarang untuk dimandikan ya dilarang untuk dimandikan supaya apa di yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan bersama-sama dengan darahnya yang darahnya itu nanti di yaumul kiamah akan berubah menjadi e, warna sangat indah dan baunya sangat wangi lebih wangi dari minyak kesturi yang kita tahu darah itu baunya adalah amis apalagi kalau sudah beberapa hari dia akan membusuk dengan bau yang sangat tidak sedap. Maka orang yang mati syahid di medan perang mereka tidak boleh dimandikan. Nah, adapun orang-orang yang mati syahid dalam keadaan yang lain seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, orang yang mati tenggelam, kemudian orang yang mati terkena reruntuhan dan sebagainya, maka dia tetap dimandikan. Dan orang-orang soleh, maka merekalah hakikat orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya nikmat di dunia akan tetapi nikmat di akhirat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hasuna ulaika rafiqo." Dan sebaik-baik teman itu adalah mereka ini. Itu manakala kita di akhirat dipertemukan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan dan membersamakan kita dengan mereka. Kenapa? Karena hakikatnya mereka adalah sebaik-baik teman. Dan satu di antara sarana agar kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka hendaknya kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ketika satu saat ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat?" Maka Arab Badui tadi mengatakan, "Persiapkan persiapanku hanyalah aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dibersamakan dengan orang yang dia cintai. Di antara faedah yang bisa kita petik di dalam ayat ini selain faedah-faedah yang telah kita sampaikan yang pertama bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita sesuatu yang sifatnya global terlebih dahulu. Itulah yang disebutkan yaitu apa Rasulullah ah, afan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal mustaqim ya jalan yang lurus namun seperti apakah jalan yang lurus belum tampak ketika itu maka Allah menyebutkan sesuatu yang global terlebih dahulu dan kebiasaan orang-orang yang cerdas orang-orang yang pandai maka ketika dirinya mendapatkan sesuatu yang sifatnya masih global seperti ketika misalnya Anda sekalian kuliah. Kemudian dosen menjelaskan satu permasalahan dan baru menyebutkan permasalahan tersebut secara global sementara kita sangat ingin mengetahui tentang tafsilnya, perinciannya bagaimana, pasti kemudian kita akan bertanya, lah itu perinciannya kayak apa? Ini satu di antara uslub yang sangat indah, di antara uslub-uslub yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran. Maka Allah menyebutkan yang global dulu. Ataupun yang e, sifatnya masih umum, masih belum jelas dan baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerinci di dalam ayat berikutnya yaitu siratal ladhi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara faedah yang lain di dalam ayat ini menunjukkan bahwa nikmat itu hendaknya senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan eh, sihah an'amta alaihim yang telah aku berikan nikmat tersebut kepada mereka. Oleh karenanya sudah sepantasnya dan selayaknya kita kaum muslimin ketika memohon kenikmatan berupa apapun dan baik kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat, maka marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini pun ter, e, menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga golongan ya. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat golongan orang-orang yang mereka itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Mereka itu dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Dan yang kedua yaitu golongan yang disebut sebagai al-maghdub. Ya, al-maghdub yaitu orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan dimurkai berarti ada zat yang memurkai dan yang memurkai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ad-dhal. Ad-dhallun yaitu orang-orang yang sesat. Untuk golongan yang berjalan di atas shiratal mustaqim kita telah mengetahuinya. Kemudian siapakah orang-orang yang disebut sebagai al-maghdub? Orang-orang yang diberikan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat mereka. Hal ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini, dan kemudian sahabat bertanya, "Al-Yahud?" Maka Rasul menjawab, "Faman?" Yahudi kah Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka. Orang-orang yang pandai yang Allah katakan semisal di dalam surat Al-Baqarah ya, di awal-awal Ketika Allah berfirman, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah, eh, ya Bani Israel, inni eh, eh, Afan, saya terlupa. yang artinya kurang lebih wahai Bani Israel sungguh kalian telah aku berikan kenikmatan yaitu aku lebihkan kalian ketimbang seluruh alam di mana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka mereka adalah orang-orang yang cerdas jika kita lihat dunia yang sangat luas ini bisa dikendalikan oleh mereka. Ya, kalau kita lihat dunia maya yang memiliki siapa? Mereka pusatnya mereka. Jadi seluruh seluruh berita yang ada di lewat dunia maya itu mereka ketahui. Kemudian bank konvensional siapa yang memiliki pusatnya adalah beberapa kelintir orang Yahudi. Mereka Allah berikan kelebihan. Namun mereka mengetahui mereka orang yang berilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Ini orang-orang Yahudi itu al-maghdub, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dan siapakah ad-dallin? Ad-dallin adalah orang-orang yang gemar beramal namun amalan yang mereka lakukan tidak didasarkan kepada ilmu. Siapakah mereka? Ya. Dedengkotnya adalah orang-orang Nasrani khususnya adalah orang-orang Nasrani yang datang sebelum masa Rasulullah SAW. Mereka itu bodoh. Mereka suka beramal akan tapi bodoh. Adapun sekarang kalau ada orang-orang Nasrani yang mereka juga pandai masalah ilmu agama, bahkan e, mereka ngotak-atik ilmu agama dalam rangka untuk memberikan tashkik keraguan-keraguan kepada kaum muslimin dan ternyata mereka tidak mau menerima agama Islam, maka mereka pun berarti juga masuk ke dalam golongan al-maghdub. Ya. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bisa kita ambil faedah yang terkandung di dalamnya dan kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kesalahannya tentunya karena kebodohan kami pribadi dan gangguan dari syaitan dan seluruh kebenaran datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Bolehkah kita menunda untuk menegur menyampaikan kebenaran kepada seseorang ketika pada saat itu kita merasa belum tepat waktunya untuk menegurnya? Jawabnya boleh. Ya, jawabnya boleh sebagaimana Mu'ad bin Jabal ketika beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW ya, kalau tidak riwayat Bukhari riwayat Imam Muslim beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW yaitu untuk memberitahu uh, yang isinya kurang lebih bahwa seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dia mengetahui maknanya dan dia iman di dalam hatinya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga namun Mu'ad bin Jabal tidak langsung menyampaikannya kepada manusia. Kenapa? Khawatir nanti manusia bertawakal hanya semata-mata kepada ucapannya dan tidak mau beramal. Dan menjelang beliau meninggal karena khawatir dimasukkan ke dalam golongan eh, al-katimul ilmi itu orang yang menyembunyikan ilmu maka kemudian beliau sampaikan wallahu taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasan lagi mengapa isti'anah e, musyarakah disebutkan tidak termasuk ibadah. Tidak bisakah kita kerjasama e, jenis ini diniatkan untuk ibadah? Semuanya bisa bernilai ibadah sebagaimana yang Allah tadi katakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan dalam ketakwaan itu menjauhi perkara-perkara yang buruk. Yang dimaksudkan di sini <clears throat> isti'anah kepada sesama manusia ini adalah bermusyarakah di dalam melakukan segala sesuatu dalam melakukan segala sesuatu dan kita tidak boleh tafwid. Ya, tadi dikatakan kalau isti'anah kepada Allah itu adalah tafwid yaitu kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau perbuatannya maka tergantung bisa perbuatan ibadah, bisa perbuatan kemaksiatan. Namun perbuatan-perbuatan yang asalnya adalah mudah, e, mubah, boleh dan kalau kemudian kita niatkan dalam rangka untuk ibadah, maka tentu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana menjadi orang tua, <clears throat> orang tua yang sabar dalam mendidik anak? Tentunya motivasi yang paling besar kepada kita untuk bisa bersabar mendidik anak adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida mata al-insan ataupun ida mata ibnu adam yang qata'a min amalihi illa salas. Apabila seorang manusia itu telah meninggal maka seluruh amal perbuatannya telah terputus kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sodakotun jariah, yaitu manakala ketika kita hidup di dunia menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita sumbangkan untuk membangun masjid. Selama masjid tadi dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan pahala meskipun kita telah menjadi tanah. Kita miliki eh, mengeluarkan sebagian harta kita untuk membangun SDIT misalnya, seperti ya Bunaya contohnya. Selama itu masih dimanfaatkan, maka kita pun akan mendapatkan limpahan pahalanya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Maka ini motivasi bagi kita semuanya agar kita tidak hanya rajin mencari ilmu akan tapi kita juga rajin mengajarkan ilmu. Kenapa? Ketika ada orang yang mengamalkan satu ilmu dengan sebab apa yang kita ajarkan, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Dan inilah satu-satunya MLM yang halal dan akan mendatangkan pahala, mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun ML, eh, MLM dalam bisnis itu itu adalah MLM yang tidak diperbolehkan. Maka semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan ini kan kita ajarkan kepada seorang dua orang nanti diajarkan lagi diajarkan lagi kan berarti akan semakin banyak orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dan yang ketiga adalah awaladin soleh yada'ulahu yaitu anak soleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya maka dengan ya diantaranya adalah hadis semacam ini akan menjadi motivasi kuat bagi kita ya agar kita bersabar di dalam mendidik anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah meskipun memang mudah untuk diucapkan dan eh, hambatannya sangat-sangat besar bagaimana caranya supaya anak patuh sama orang tua tanpa kekerasan bolehkah mengancam anak jika anak tidak mau sholat anak SD uh, ini kok 0 tahun ya dan apakah anak tidak menjadi soleh karena orang ataupun lingkungan orang tua oh apakah anak tidak menjadi soleh karena orang tua ataupun lingkungannya Cara mendidik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Rasulullah Halim Ajmain yang pertama adalah dengan memberikan contoh dengan memberikan contoh dan contoh ini dikatakan oleh para ulama merupakan bentuk eh, pengajaran yang paling efektif yang paling efektif satu contoh ketika kita ingin memerintahkan kepada anak kita untuk gemar baca Al-Quran maka janganlah Eh, ibu-ibu tidak pernah baca Quran. Nanti nak baca Quran dong. Lah ibu aja tidak baca, kan gitu. Orang tua ingin mengajarkan kepada anaknya yang lelaki misalnya, eh, le, kamu tidak boleh ngerokok. lo bapak saja ngerokok. kan seperti itu. Jadi pertama adalah dengan cara memberikan contoh. Dan yang kedua, yang kedua adalah dengan mendidik secara lisan, yaitu kita ingatkan, sering-sering kita ingatkan kepada anak-anak kita, ya bahasanya ini adalah yang baik, ini adalah yang buruk, ini yang dilarang, ini yang tidak dilarang. Dan yang ketiga kita mencarikan lingkungan yang baik, ya mencarikan lingkungan yang baik. Kenapa? Karena yang namanya lingkungan itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi keagamaan anak kita. Sangat-sangat berpengaruh. Banyak hadisnya diantaranya Rasulullah SAW bersabda Masalul jalisis soleh wa jalisis su' kahamil mis wa nafihil kir Perumpamaan teman yang buruk dan teman yang jelek itu seperti penjual minyak kesturi dan tukang pandai besi. Adapun kalau kita punya teman yang baik yaitu penjual minyak kesturi, maka Opsi yang pertama mungkin kita akan diberikan majanan gratis. Kemungkinan yang kedua kita mudah untuk membelinya pada saat minyak kita habis. Dan kemungkinan yang ketiga paling tidak kita senantiasa mencium bau yang enak, bau yang harum. Adapun kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka senantiasa ya, maksimalnya baju kita akan terbakar. Ya, kalau kita dekat-dekat dengan tukang pandai besi, maka kemungkinan besar baju kita akan terbakar, minimalnya akan kena percikan besi yang dibakar tersebut. Demikian juga ketika seorang berteman dengan orang yang buruk, mungkin dia akan bisa seperti persis seperti temannya dan bahkan mungkin lebih hebat ya karena mendapatkan guru gitu ya. Bisa menjadi lebih, lebih ganas, lebih jahat. Namun minimalnya dia akan e, menjadi orang yang malas menjalankan ketaatan, menyempelekan kemaksiatan dan seterusnya. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lain, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan agama ya, kekasihnya dan agama sahabatnya, dengan agama teman dekatnya. Fal yang durahadukum ilaman yukhalil. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian betul-betul memperhatikan siapakah yang akan menjadikan sebab Eh, siapakah eh, orang-orang yang eh, teman-teman yang baik yang akan bisa menjadikan sebab kita menjadi baik ya maka kita betul-betul memperhatikan siapa yang hendak kita jadikan sebagai teman dekat kita maka dengan demikian kita mengetahui bahwa yang akan bisa menjadikan sebab anak itu buruk melenceng dari jalan yang lurus itu bisa orang tuanya bisa juga lingkungannya, ya bisa orang tuanya, bisa lingkungannya. Ya. Ini terkait dengan lingkungan tadi sudah kita sampaikan hadisnya. Adapun dengan terkait dengan orang tuanya kata Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci dalam keadaan fitrah. Agamanya lurus, akidahnya lurus. Maka fa'abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan sebab anak tadi menjadi anak yang beragama Majusi, agama Nasrani ataupun agama Yahudi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Salah apabila menganggap semua agama itu benar ya salah apabila menganggap semua agama itu benar bagaimana dengan semua agama mengajarkan kebaikan mohon penjelasannya ini maknanya sebenarnya hampir sama. Cuma nanti perlu eh, didefinisikan apa itu kebenaran. Ya kenapa orang itu mengatakan semua agama itu benar? Karena memiliki prinsip bahwa tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, kan gitu. Ya. ya saya ulang, kenapa orang mengatakan semua agama itu benar? Karena beranggapan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan alias semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, saya tanya, apakah yang namanya eh, definisi dan kriteria kebenaran itu sama antara agama kita dengan agama lain? Maka tentu kita menjawab kriterianya tidak sama. Ya, atau ada yang sama namun juga ada yang tidak sama. Nah, nilai-nilai agama yang dikatakan oleh mereka ataupun yang mereka jadikan sebagai sandaran tidak ada agama yang mengajarkan keburukan itu adalah nilai-nilai agama ataupun ajaran-ajaran agama yang memang naluri ataupun fitrah semua fitrah itu sama menilainya itu adalah sebuah kebaikan. Contoh seperti mencuri itu buruk, berzina itu buruk, durhaka kepada orang tua itu buruk, itu semuanya sepakat agama membenarkannya. Kenapa? Karena memang itu adalah bawaan fitrah manusia. Adapun yang lain maka belum tentu sama. Contohnya apa? Islam mengajarkan muwahhid. Islam mengajarkan me mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Adapun Nasrani mengajarkan trinitas. Beda enggak? Jawabnya beda. Maka yang perlu kita jelaskan kepada mereka adalah kriteria kebenaran itu sendiri. Ya, kriteria kebenaran. Jadi Eh, kita harus memberikan kriteria definisi kebenaran kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan wasallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin telah sama-sama kita simak dan dengarkan penuturan dari beliau al Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala mengasih mengenai tema yakni seputar tafsir Juz Amma menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada Al Ustaz Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu, umur serta keluarga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang beliau berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman takmir MPR yang telah membantu melaksanakan kajian ke rumah pada kesempatan kali ini dan kembali kami mengingatkan dan terus mengingatkan kepada akhwat yang hadir di kajian ini untuk mengatur kembali parkir motor yang ada di bagian timur pagar kuning. Diharapkan minggu depan parkirnya bisa masuk di dalam area parkir Masjid Pogung Raya yakni berada di barat pagar kuning agar tidak mengganggu lalu lintas karena itu merupakan jalur yang biasa dilalui oleh kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. Dan untuk itu kita akhiri kajian ke rumah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan kepada ilmu kita dan umur kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك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 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات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 الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله